Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu wa yardha Wa ashadu an la illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma Ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan Pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitab wa Sunnah Kita masih dalam pembahasan kitab Salah ya, Bab yang keempat ya. Masih dalam masalah yang keenam Dari bab yang keempat Yaitu tentang sunanus sholah Sunnah-sunnah di dalam solat. Sunnah-sunnah di dalam sholat terbagi menjadi dua Sunanu af'al wa sunanu aqwal Sunnah-sunnah yang berupa gerakan ya, Dan sunnah-sunnah yang berupa ucapan Atau zikir atau doa <clears throat> Pada pertemuan terakhir kita selesai dari sunnah-sunnah yang berupa perbuatan ya. Yang kedua <clears throat> adalah sunnah-sunnah yang berupa ucapan atau zikir atau doa. Ya. Wa amma sunanul aqwal adapun sunnah-sunnah di dalam solat yang berupa ucapan atau zikir adalah faka il istiftah seperti doa istiftah yang dibaca setelah takbiratul ihram sebelum membaca surah Al-Fatihah. Nah. Doa ini dikenal dengan nama doa ul istiftah, doa istiftah. Doa istiftah Sepakat para ulama tentang disyariatkannya doa istiftah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Hanya saja mereka berselisih dalam hal hukumnya. Kalau hal dalam hal disyariatkannya, para ulama sepakat disyariatkan. Hanya saja berselisih dalam hal hukumnya, apakah sunnah, apakah wajib. Sebagian para ulama berpendapat sunnah sebagaimana yang tertera dalam kitab ini dipilih pendapat yang sunnah nah. sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib ya. berpendapat wajib alasannya karena mudawamatuhu alaiha sallallahu alaihi wasallam karena terus menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dan beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah. Terus menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa istiftah ya. Menunjukkan wajibnya doa istiftah menurut sebagian para ulama. Al-Muhim ikhtalafu berselisih Apakah wajib, apakah sunnah Sebagian mengatakan sunnah Sebagian yang lain mengatakan wajib Dan pendapat wajib ini pendapatnya Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala <clears throat> Apa itu doa ul istiftah? Doa istiftah banyak Eh, bentuknya ya. yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling sahihnya ya, yang paling sahih dalam hal riwayat ya, tentang doa oleh istiftah adalah doa istiftah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bertakbir di dalam solat maka beliau terdiam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu <clears throat> bertanya, "Ya Rasulullah, nah, kabarkan kepadaku ketika engkau diam antara takbir dengan Al-Fatihah." Ya. Matakul apa yang engkau baca ya Rasulullah? Qal maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Aku lu aku membaca di antara takbiratul ihram dan al-fatihah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya Kama ba'atta bainal masyriki wal maghrib Allahumma naqqini min khotoyaya Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas Allahumma ksilni min khotoyaya Bithalji wal ma'i wal warad Nah Ya Allah jauhkanlah aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya. ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana engkau bersihkan atau sebagaimana dibersihkan baju yang putih dari kotoran. Ya, ya Allah cucilah dosa-dosaku dengan salju, air dan barat es. Ya. Al hadis rawahul Bukhari wa Muslim. <clears throat> Ini hadis yang paling sahih paling kuat riwayatnya dalam hal doa oleh istiftah. Dan di sana banyak doa-doa yang lain. Ya. Selain doa istiftah yang seperti ini. Ya. bisa di lihat dalam kitab Sahih Bukhari atau kitab Sahih Muslim. Nah, ada yang doanya panjang, ya, dan ada yang doanya pendek. Dan yang paling pendeknya ya, Dari doa istiftah tersebut ya, Adalah Doa istiftah yang diriwayatkan Dalam sahih muslim Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yaitu doa istiftah yang berbunyi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini doa istiftah yang paling pendek. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah. Al hadis rawahu Muslim. Dan masih banyak doa-doa yang lain Tentang doa-doa istiftah ya. Boleh seseorang memilih salah satu dari doa-doa tersebut nah, Baik yang Allahumma ba'id baini ya, Atau yang e, lebih pendek tadi ya, Atau yang lainnya Dari doa-doa istiftah yang sahih ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wal afdol dan yang lebih afdol adalah seorang kadang melakukan ini, kadang membaca yang ini, kadang membaca yang itu. Ya, agar supaya dia uh, tercatat sebagai orang yang eh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak itu itu terus ya walaupun itu boleh nah, memilih salah satunya itu terus boleh ya. nah namun lebih afdol lagi kalau dia kadang baca yang ini kadang baca yang itu agar dia termasuk orang yang menghidupkan sunnah sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian <clears throat> Yang berikutnya wal basmalah. Di antara sunnah-sunnah yang berupa ucapan di dalam solat adalah basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wahada <clears throat> dan ini sunnahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah menurut mereka yang berpendapat bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri, ya. bukan dari bagian surah Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Nah. Adapun mereka yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah, ya. seperti ini pendapatnya Imam Syafi'i dan yang lainnya, maka mereka berpendapat wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim karena mereka berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayat dalam surah Al-Fatihah. Nah, <clears throat> dan sudah kita sebutkan tentang perselisihan para ulama tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah atau ataukah bukan. Nah, Al-Imam rahimahullah berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga beliau berpendapat wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebagian para ulama yang lain <clears throat> seperti Imam Malik ya, dan yang lainnya mereka berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ayat yang tersendiri. Ya, bukan termasuk dari bagian surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Allah berfirman, ya, hadis kursi ini. Qasamtu sholata Qasamtu sholata baini wa baini abdi nisfain. Aku membagi sholat antara hambaku, antara aku dan hambaku dua bagian. Makna sholat di sini adalah surah Al-Fatihah. Aku membagi dua eh, surah Al-Fatihah menjadi dua bagian. Wali abdi masal dan bagi hambaku apa yang dia minta. Faidah fa abdi alhamdulillahi alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi alamin, Allah Ta'ala hamadani abdi Maka Allah berfirman Hambaku telah memujiku Asyahid Allah memulai di sini dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ini hadis yang kuat Yang dijadikan dasar Atau landasan Oleh Imam Malik dan yang lainnya bahwasannya Naam surah Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Karena surah atau eh, lafad bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri. Nah, yang diantara eh, faedah diletakkan di awal setiap surat surat ya, adalah untuk nah, memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Dan juga yang mendukung bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, ya. bukan bagian dari ayat dalam setiap surat. Ya. Adalah ketika turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Naam ketika Jibril Alaihissalam wassalam menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Jibril langsung mengatakan apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jibril tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah e, Naam Al-Alaq atau surat-surat yang lain. Nah. Melainkan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri. Baik. <clears throat> Hanya saja ada per, ada perkara yang perlu diperhatikan di sini. Sebagaimana dalam madhab sunnah wal Jamaah ya, bahwasannya yang menafikan nah, atau menambah ya. Nah, ya, sesuatu di dalam Al-Qur'anul Karim ya, atau apa ini mengurangi ya, menghilangkan ya, apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ya, atau mengingkari ya, salah satu huruf ya, atau ayat ya, di dalam Al-Qur'anul Karim maka apa hukumnya kafir Terus bagaimana ini? Dalam surah Al-Fatihah ada perselisihan. Ada yang menetapkan bismillahirrahmanirrahim adalah eh, bagian dari surah Al-Fatihah, ada yang tidak menetapkan sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Dalam khusus khusus dalam masalah surah Al-Fatihah, dalam masalah pembahasan bismillahirrahmanirrahim, ulama sepakat tidak ada pengkafiran dalam masalah ini. Tidak ada pengkafiran dalam masalah apakah dia tidak menetapkan bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari surah Al-Fatihah ataukah dia menetapkan na'am bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, kenapa ikhtilafil ulama? Karena memang perselisihan para ulama. Nah, ya, sejak eh, dahulu ya, tentang masalah bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat tidak ada pengkafiran dalam masalah ini. Dan yang rajih adalah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bukan termasuk dari bagian surah Al-Fatihah. Nah, sehingga ayat atau surah Al-Fatihah dimulai dari lafaz rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ayat yang kelima. Ya. Ayat yang keenam, sirotul ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang ketujuh, ghairul ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Kemudian juga permasalahan yang sudah kita bahas eh, hanya saja kita ulangi karena bertepatan dengan pembahasan ini tentang <clears throat> mana yang disunnahkan al-jahru awil isror mengeraskan basmalah atau melirihkan basmalah juga dalam masalah ini ikhtalafu para ulama berselisih sebagian para ulama berpendapat Naam dikeraskan ya, lafad bismillahirrahmanirrahim Dan ini pendapatnya alimah musyafi'i Rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya Sedangkan sebagian para ulama yang lain Dan ini pendapatnya jumhur Mayoritas para ulama Berpendapat al-isror Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim dilirihkan dilirihkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di belakang Abu Bakrin dan di belakang Umar dan di belakang Utsman semua mereka membuka bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim Tidak di awal bacaan, tidak pula di akhir bacaan nah, Al-Hadis Rawahul Bukhari wa Muslim Jelas ya eh, pendalilannya Juga dalil yang lain adalah hadis Abdullah ibn al-Mughaffal ya, radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Ini juga sudah pernah kita baca. Bahwasanya putranya Abdullah bin Mughaffal Naam beliau sholat dan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sahabat Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Ai muhdath." Wahai putraku ini muhdas Ini sesuatu yang baru Iya kawal hadas Hati-hati engkau dari perkara yang baru ya. Kemudian beliau mengatakan Walam aro ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghad ilahi hadas fil Islam. Ya'ni min. Aku tidak melihat na'am salah seorang pun na'am yang mereka lebih benci terhadap perkara-perkara yang baru di dalam Islam daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka para sahabat sangat benci dengan perkara-perkara yang baru di dalam Islam yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan aku telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku telah sholat bersama Abu Bakar bersama Umar dan bersama Utsman Salah satu di antara mereka tidak pernah aku mendengar mengucapkan dan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fala takulha maka janganlah engkau keraskan. Nah. Ida anta solait jika engkau solat maka awalilah dengan mengeraskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini lebih jelas lagi lafadznya. Ya. Lebih jelas lagi, berdasarkan hadis-hadis di atas, maka pendapat yang paling kuat tentang masalah jahar dan isror, ya, mengeraskan atau melirikan Bismillahirrahmanirrahim adalah pendapatnya jumhur. Pendapatnya jumhur para ulama yaitu melirihkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam solat. wal mas'alah khilafiyah. Kemudian yang berikutnya wat ta'awud. <clears throat> Dan di antara sunnah-sunnah yang berupa ucapan di dalam solat adalah at-ta'awud. Membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Nah. Demikian pula <clears throat> dalam masalah ini para ulama berselisih tentang isti'adzah atau berta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Sebagian para ulama berpendapat sunnah sebagaimana dalam kitab ini dipilih pendapat yang sunnah. Sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib. Berdasarkan firman Allah taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya, yang Allah jauhkan dari rahmatnya. nya dalam ayat ini terdapat fasta'id billah, perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah ketika membaca Al-Qur'an. Nah. dan asal perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil lain atau korinah yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Nah, dan lafaz isti'adzah yang sahih adalah lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah. Kemudian apakah membaca isti'adah di setiap rokaat ataukah cukup di rokaat pertama saja? Nah. Juga dalam masalah ini terdapat perselisihan. Apakah di setiap rokaat ya, harus membaca isti'adah ataukah cukup di rokaat pertama saja. Al-Imam Syafi'i taala berpendapat bahwasanya isti'adzah itu dibaca di setiap rokaat sholat. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya isti'adzah itu dibaca di setiap rokaat sholat. Nah, dan ini yang lebih dekat atau lebih kuat. Nah, bahwasannya istiadah dibaca di setiap rokaat. Sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwa isti'adzah cukup dibaca di rokaat pertama saja. Dan yang insya Allah mendapat Imam Syafi'i. bahwasanya isti'adzah dibaca di setiap rokaat. Kemudian yang berikutnya. Waqaul amin. Di antara sunnah-sunnah yang berupa ucapan dalam sholat adalah bacaan amin. Ya. Setelah selesai membaca Al-Fatihah atau setelah imam membaca waladdallin. Para ulama sepakat disyariatkannya at-ta'min mengucapkan amin bagi seorang yang sholat munfarid ya, sendirian ya telah membaca dolin dia mengucapkan amin Demikian pula bagi makmum Dan juga bagi imam ya, Dalam sholat sirriyah nah, Dalam sholat sirriyah nah, Para ulama sepakat tentang disunnahkannya amin bagi orang yang sholat sendirian Demikian pula bagi makmum dan imam yang sholat berjamaah dalam sholat sirriyah. Nah, sholat yang bacaannya dilirihkan, itu sholat asar, duhur. Ya. Nah, <clears throat> adapun yang selain itu, seperti dalam sholat maghrib, ya, isya, subuh, yang bacaannya dikeraskan, nah. maka para ulama berselisih tentang hukum takmin padanya, hukum mengucapkan amin padanya. Nah. jumhur para ulama berpendapat sunnahnya ucapan amin untuk imam sunnahnya ucapan amin untuk imam. Dalam sholat Ajahriyah Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imam fa aminu." Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan amin, maka aminlah kalian. Karena sesungguhnya barang siapa yang sesuai ucapan aminnya dengan ucapan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah. Berdasarkan hadis ini, jumhur para ulama berpendapat disunahkannya imam juga untuk mengucapkan amin. Adapun imam, adapun makmum, ya, adapun makmum, ya, maka sebagian para ulama berpendapat wajib mengucapkan amin nah, dalam sholat jahriyah. Nah, dalam solah jahriyah. Berdasarkan hadis tadi, idza ammanal imam fa amminu. Ini perintah, ya. Jika imam mengucapkan amin, maka aminlah kalian. Ya. Dan asal perintah dari Rasulullah SAW apa? Wajib dan tidak ada dalil ataupun korinah yang memalingkan dari wajib ini menjadi naam sunnah atau yang lainnya. Taib. Kemudian di situ dikatakan idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin maka aminlah kalian. Terus bagaimana kalau imam tidak mengucapkan amin? Tetap wajib untuk mengucapkan amin. Walaupun imam tidak mengucapkan amin. Berdasarkan hadis yang lain. Ya, berdasarkan hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu walad faqulu amin." Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan apabila imam mengucapkan walad maka ucapkanlah oleh kalian amin. Nah, ini juga perintah ya. Sehingga berdasarkan perintah dalam dua hadis ini Ya. Naam, sebagian para ulama beristinbat mengambil kesimpulan wajibnya mengucapkan amin bagi imam, bagi makmum dalam dalam solat-solat jahriyah. Dalam solat-solat jahriyah. Yaitu yang bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan. <clears throat> Kemudian apakah uh, ucapan amin tersebut uh, lirih apa dikeraskan? Eh. Nah, apa bedanya antara lirih dengan keras? Hah? Lirih dengan jahar, sir dengan jahar. Kalau lirih itu cukup didengar oleh sendiri atau orang yang ada di samping kanan kirinya. Itu lirih. Nah. Kalau jahar keras. Ya. Nah, bagaimana dengan takmin ucapan amin? Apakah sir? Ya, dibaca sir? Ya. Apakah dibaca jahar? Jumhur para ulama berpendapat disunahkannya jahar, disunahkannya membaca amin dengan keras. Nah, Apa dalilnya? Dalilnya dua hadis tadi yang sudah kita baca. Idza amana al-imam fa aminu apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Wa idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan waladdallin maka ucapkanlah amin. Ya. Nah, ini dalilnya. Dalil yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah SAW apabila beliau membaca waladdallin beliau mengucapkan amin warofa'a biha sautah dan beliau mengangkat suaranya itu mengangkat bacaan aminnya nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala maka disunahkan untuk jahar ya, dalam mengucapkan amin. Apa makna amin? Hah? Makna amin adalah eh, menurut jumhur para ulama. Ya. Karena makna amin itu maknanya banyak. Nah, atau para ulama berselisih tentang makna amin. Nah. dan yang paling kuatnya ada pendapat adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama bahwasanya makna ucapan amin adalah Allahumma stajib. Makna amin adalah Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Ini maknanya. Dan ini pendapat yang kuat. Bahwasanya makna amin adalah Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. ada faidah ya tentang lafat amin. Bahwasanya lafat amin itu bisa dibaca mad, bisa dibaca koser. Ya. Apa mad? Dibaca panjang. Nah, sedangkan al koser dibaca pendek. Faidah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, kita baca. Qala imam Nawawi rahimahullahu taala <clears throat> Fa fi amin lughatan masyhuratan. Dalam ucapan amin ada dua bahasa yang masyhur yang dikenal. Itu penyebutannya ada dua bentuk. Ya. Kan dan kedua-duanya dikenal ya. Afsahuhuma wa ashharuhuma wa ajwaduhuma indal ulama amin bil mad. Yang paling fasihnya ya, yang paling masyhurnya, yang paling terkenalnya dan yang paling bagusnya menurut para ulama adalah dengan al-mad dengan dipanjangkan bitakhfifil mim ya, dan diringankannya huruf mim enggak ditasydid ya. Berarti apa? Amin. Nah, dipanjangkan. Amin. Nah. Mad. Ya. Ini yang paling absoh yang paling fasih, ya. yang paling terkenal dan paling baik dan, dan paling bagusnya di sisi para ulama. Dan banyak hadis-hadis yang meriwayatkan dengan mad. Ya. Banyak hadis-hadis Naam yang datang dengan riwayat mad sebagaimana kata beliau bihi ja'at riwayatul hadis dan dengan mad inilah dengan bacaan mad panjang amin datang riwayat-riwayat hadis. Nah. Ini yang paling afdol, paling utama. Wasania dan yang kedua ada bahasa yang kedua. Ya. Bil koser dengan koser ya, dengan dipendekkan. Nah, fil mim dan di, diringankannya huruf mim tidak ditasydid. Ya. Nah, amin. Nah, pendek. Nah, dan ini bahasa. Ya. Taib. Sehingga boleh yang ini, boleh yang itu. Hanya saja yang lebih afdol mana? Amin dengan mad. Ya. Karena ini yang datang dalam hadis. Di sana ada bahasa yang ketiga tetapi syad ya. Nah, ada bahasa yang ketiga tetapi syad, ya, bacaan syad, bacaan yang apa? E, ganjil ya. Syad dan diingkari oleh para ulama. Yaitu dengan koser tetapi tasdid huruf mimnya. amin, Nah, ammin. Nah, ini bahasa yang syad, Bahasa yang ganjil yang diingkari oleh para ulama. masuk waktu Isya ya. Naktafi bihadal migdar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.